semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya diminta oleh Gus untuk menyanyikan sebuah lagu sambil menunggu beliau uh, naik ke panggung. Kira-kira ibu-ibu pengen lagu apa, Bu? Kelayung-layung. Oke. Okay. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang bisa langsung ikut ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sajadah cinta mas, sajadah cinta. ya satu lagu lagi dengan judul Sajadah Cinta. النبي محمد Yang bisa bersama-sama ya Hatiku Hatiku Takkan berpati terima kasih semua. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Wa naudzubillahi min ahwali ahli dhalal ونصلي ونسلم ونبارك ونعظم على حبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا سيدنا ومولانا محمد أصلي الجمال ومنبع الكمال ومستودع الجلال وعلى آله وصحبه بالغدو والأصل أما بعد إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا على النبي محمد niku bocah-bocah minggirin Pak Sekjen PBNU badhe liwat niku Allahumma salli salatan kamilatan wasalim salaman taman ala سيدنا محمد الذي تنحل به القد وتنفرج بالكرب وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن khawatimi wa yustasqal ghamam صحبي في كل لمحة ونفسي ونفسي بعدد كل صلوا على النبي محمد Kula niku wau jenengan solawatan, jenengan mujahadan kula turu. Pas ibu-ibu wau bengok-bengok ya Nabi salam nembe kula tangi, nembe adus. Digugah kali bunda. Bunda gugah, abah-abah tangi. Kula lali lak mujahadah. Begitu bunda gugah kula abah abah tangi langsung kula jawab apa bun tanduk kula ngoten. Bunuh mujahadah. Di nyawa kula dereng genep mergo tangi turu. Delalah Konco-konco Jakarta ingkang badhe rawuh niku dola sakit sedanten. Mas Ari Untung mlebu rumah sakit. Terus minta diagendakan ulang. Kiai saya sakit, ya wis rapopo. muga mari. Mila wong urip niku wong sinawang. Mila kita jenengan wong desa, tapi kula kula yakin luwih bahagia daripada wong Jakarta. Buktine desa tungkake meletek meledak jilbabe pink iki lak ya ora umum dan niku. Nggih nembe tumon niki ta. Wong tuwa yo iya ngalah. Iki gek sing pake yo ya pink Jajal kalau tak ke sore wau saat sadurunge mujadah jenengan nyanyi lagu Indonesia apa nih kau? Napa? Nusantara, jajal dinyanyi. Kau lah api tak nih. Sing niki konco-konco biru niku niku sebagian konco-konco Katolik niku. Dulur-dulur kula Katolik nih. Tapi bunti, bunti masih-masih, sing Katolik ngajuk. Lah niko. Niko rata-rata Katolik niko. Subhanallah luar biasa Terus sing tindak teng pondok niku siji sing paling kata saniki wong jaluk jadwal ngaji. Nomor siji. Sedina niku wong jaluk ngaji saniki enten 500 permintaan per hari. Jadi sebulan berarti pinten niku 15.000 wong jaluk ngaji. Umpama kula tulis kabeh niku sampai 2030 mbak niku. Nomor loro jaluk barokah. Cara mbiyen niku jaluk barokah ini jaluk barokah selfie. jaluk barokah selfie. Nomor telu niku kata tiang-tiang sing jaluk solusi, sing sertifikat ini bank lah Sing udoyak-oyak dep kolektor lah. Sing dikabruk maratuwane lah. Sing nomor papat niki menarik. Ah niki konco konco Katolik Kata tadi ada tamu Mas Wahyu dari mana? Dari Medan. Niku tiang Katolik. Jauh-jauh dari Medan. Kowe ngopo? mau pengen kepanggil kali Gus Miftah. Pengen ketemu, pengen ngobrol, pengen foto. Niku tiang Katolik. Dan banyak agama-agama yang lain datang ke pondok. Alhamdulillah. Jal cah rupa-rupa belangkon ki sone lagu apa kuwi? Belangkone anyar. <laughs> Iya. Jadi kalau ibu-ibu mereka nyanyi Nusantara, adengi kalau ngaji. Ayo. Gue malah ngono sing ngempengi anaknya barang gue ojo Aja nyusoni anak saiki. Susumu wis kewer-kewer aja. Dipamer-pamer kayak. Ya, niki enten Pak Sekjen PBNU jenengan hibur lagu Nusantara. Apa kemau? Lo malah di Zoom kurang ajar iki. susu ketok susune mesake pancen sing kono kok rame sing di zoom susune iki piye sing ning kono iki matane ya ngerti wae kok wong budi kayak gitu Niko sampai mereka niko Pak Sekjen PNU jamaah ini. Selalu ala Nabi Muhammad. Dindelok kaya ngopo. Kuwi sing nyusoni anake bagian apa jeneng Bagian ngempengi. Ayo, sing apik. Kami semua putra putri Indonesia, sobat santun beramat. mbane sing paling semangat sing nyekel ecek-ecek ya kae. Kemayune. Tumeh ditonton Gus Miftah mm, ngene iki. Ini ngomong mesti bujurnya bojone nih <laughs> Ayo sing konco-konco saking Klaten janten konco-konco Katolik. Ayo iso nyanyi lagu nopo? Sing gaul, Kimcil Kepolon nopo Kelingan Mantan nopo apa mundur alon-alon. Apa? Apa, Bro? Ayung layung. Ayung layung. Wis tahu. Kae lagune ditempot kae. Bisa ora? Janjine utange ra nganggo suwe-suwe. Nyileh esuk jarene wis dibalekne kakean utang. <laughs> Ayo sak drenge kula ngaji. Apa lagune? Bon. Sumamburat Bang Wetan. Oh, Bang Wetan, Bang Wetan. Bang Bang Wetan, Sumamburat Bang Wetan. Kowe kok ngatur-ngatur kiai ini sapa to? <laughs> kiai ini aku kok cerewet. Lah kula sing nyanyi. Oh, kowe sing nyanyi. Mesti cangkeme rondo iki eh, to. Amit-amit jebang bayi astagfirullahalazim. Ya. Api, oh durung. Hare Sallu ala Nabi Muhammad. Sing tak eling-eling lagune mung siji. Aku kelon wayah wengi. Pikir sing lendetan bule iki vokalise iki mau udut ta iki mau. pikir bule pundi. Niki lho Bu. Ila teng pundi-pundi kula bengok-bengok soal Pancasila, soal ideologi iki niki lho. niku lak nyenengke ta wong Islam, duwe tamu konco kanca saking Katolik nyawiji dadi siji. lah ngoten niku ra ketok to ndase wong Katolik, ndase wong Islam lak ya ra ketok to niku. Nggih, karena sama-sama Indonesia. Indonesia niku kaya gamelan niku. Kenapa suara gamelan niku dadi apik? Napa sebab ae? Padahal ono gong, ono kendang, ono apa saron, ono apa? demung. ono secah lemu cilik ki apa ke? Tepung. Ngopo kok suarane kepenak? Karena memposisikan pada posisi menempatkan pada posisi masing-masing. Sing nabuh kendang ya mung nyekel kendang, sing nyekel gong ya nyekel gong. Sing dadi masalah niku sing gaweane nyekel kendang malah nabuh gong. Jadi ditabuh bareng-bareng harmoni suarane kepenak. Itulah Indonesia. Mbak Emriki, Mbak Emriki. Niki niki niki sinten? Oh yang mau mualaf. Yang mualaf. Dadi bendina niku teng pondok ketekan tiyang ajeng mualaf, Gus. Siapa lagi? Kemarin ada yang daftar pengen mualaf, sing pengen mualaf maju mawon mriki. Sing pengen dikafirke sapa iki? ini, <laughs> niku Indonesia, contohnya niku wau. Indonesia niku ibarat sambel jenengan persani. Nopo sambel niku rasane kok enak? Karena terbuat dari beberapa macam bahan bumbu ono lombok ono berambang ono uyah ono micin ono terasi nah, iki lah rupa-rupa kakan micin nih gila gila, kenapa kok jadi enak mereka diulek jadi siji Umpama jenengan mangan sambel sing dipangan siji-siji enak napa mboten? Sing dipangan lomboke dhisik, lombok entek baru berambang. Berambang entek baru terasi. Ya merongos cangkemmu. Sing sing Katolik setengah mriki. Sing Katolik setengah mriki. Ayo, ah, oke oke oke. Ayo, Bro. Wah, niki. Tepuk tangan untuk konco-konco Katolik. Masya Allah, niki luar biasa nih. Nah, naik naik deket Pak Sihin PBNU. Ini ngobrol kali kula riyen. Salim kali Pak Sejen. Ora usah oh, kabeh mau salami kaya bodoh. Aku njaluk miki, njaluk miki. Cek cek. Lupane lucu ya. Ngatur ke karo aku kok. Tuan rumah aku kok yang ngatur-ngatur. Sapa? Kula bintang film. Kalau <laughs> rupa kaya ini bintang film Rupa rupa pentol koreng ya. pria <laughs> priyayi ganteng bagus. Ya, lah bagus yang sebelas dua sih Matamu <laughs> belas. Matamu. dua belas. Mas Inten jadi kan? Benediktus Miswanto. Benediktus <clears throat> Miswanto. Jadi eh, nama baptisnya Benediktus. Benediktus. Benediktus. Uh, asli Klaten nggih. Ah, Klaten. Katolik napa Kristen? Katolik. Katolik. <clears throat> Ning Katolike Katolik anu to mboten negeri to? Engko negeri Sabtu Minggu libur atau ning gereja. Tetap <laughs> oh, tetep mangkat ning gereja. Nggih niku. Kewajiban Kewajiban niku tangga kula niku nggih Katolik, padhe bagian niku nggih Katolik. Wong oh, mriki sedanten nasa akur alhamdulillah. Lho oh, seneng. Niki napa niku kelompok napa niku? Kelompok jenengan niku ledek munyuk napa jadilan napa napa niku? Korean riyen saged terbentuk kanca-kanca muslim karo katolik dadi siji. Nah, niku jenenge napa kelompoke? Kolosebo. Wah, ngawur kok medeni men. Eh, sebo langit. Nyuwun pangapunten, Gus. Mboten. Nyuwun sewu nggih. Niki kula grogi niki oh, kula jajar kali Gus Mi tak iki. Sebo apa meh modar yeah. kowe aku ngono. Soal ini kesempatan ning Langka kula jajar kali Gus Miftah menika. Niki Mas Benediktus difoto nggih, mengki leboke patroli nggih insyaallah. Yang ngene niki. Niku sinten melih? Oh, badhe mualaf. Nggih, mengga mriki menggah sing ajeng alaf, mengga panggung. Kula biasa umpama ana wong Islam moro-moro mlebu agama, kula nggih ora urusan. Lawang HI kiambak kiambak kok. Podo kali ini Mas Mas Benediktus nggak terganggu dengan pengajian kita karena pengajian kita adalah Pancasila dan Pancasila adalah Indonesia. Gini apa beten? Nggih. Eh ngadeg kabeh nyanyi lagu Indonesia Raya. Menawa mumpung tasik Agustusan niki. Ayo. Pakai gamelan Gus. Iso nggak gamelan iso? Bisa. Ya. Sampai salah sikut delosor yes. Sedangkan jumeneng nyanyi lagu Indonesia Rien. Indonesia Raya. Iya. Niki kula pengen sing dadi dirjene niki Mas Benediktus. Wah, wow, apik banget iki. Bisa ora? Lah reso tangane minimal cangkeme. na na na na. Se se se se sing ngkon sapa urung mulai kok hop hop. Uji ngaduk kok wis tang tang tang teng teng teng tong tong tong. Mungkin kersane Gus Ilmi saged cerita tentang PBNU, alangkah indahnya Indonesia. Yuk sing mimpin awakmu hiduplah Indonesia. Aku pengen dulu cangkemmu soalnya. Aku niku baru do aku krebuk. Oh, serap apa-apa. serap apa-apa, ayo. Ayo aku bisa ngomong. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah lagu lagi. Jarene wong-wong sing ora paham niku lagu niki jarene musyrik. Lagu padamu negeri. Kula ana sing kondo lagu padamu negeri itu katanya syirik menyekutukan Allah. Nah, saiki dinyanyike ning kene. Sing bengoke banter tak dongake utange lunas. Sing ora bengok mulih meteng. Sing banter. Padamu negeri tangan untuk Indonesia. Pun oh, katuran ngelekar meleh monggo. Yeah. takon Mas Beneditus, pendapatnya Mas Beneditus kerukunan ngoten iki pripun? Saya nopo mboten? Wah, itu luar biasa, sangat luar biasa. Niki di luar perkiraan saya, Gus. Perkiraanmu apa? Kula kinten niku ingkang sowan mriki menawa namung sederek-sederek muslim sedaya. Enggak uh -uh. taunya rencang-rencang Kaltulik, kanca-kanca tulik inggih saged sowan wonten ing mriki lan iki merupakan satu kesatuan Republik Indonesia. Iya, alhamdulillah. Kulo niku agama napa men kula tampa Katolik kula tampa, Kristen kula tampa, Dharma Gandul kula tampa, Gandule Mbah Dharma tak <laughs> tampa. Matur nuwun Mas Hendritus nggih. Jenengan lenggah kali Pak Sejen BBN oh, nggih. Matur nuwun Mas Hendritus, kula tak ngajiriin mic dicekel itu langsung lemes gitu ya Allah. Sa jiji. Katanya Benedus suruh nguntal gitu katanya. Bunda, iya. Lagi awake kesel banget waktu era mari-mari. Ibu apa rahimakumullah, alhamdulillah. Niki sing kula cita-citake kan biyen niku terlaksana. Kula saged akur kali sinten kemawon, tidak melihat apa sukunya, tidak melihat apa rasnya, tidak melihat apa agamanya. Tapi saged nyawiji dadi siji. Lak ngoten niku lak ketihatan indah to nggih? Nggih napa mboten? Bangga mboten dados tiyang Indonesia? Bangga. Iki bangga banget wis tuwa jilbabe ping kok. Mbok tak eling sampai mati pokoke. Eh. Jadi kula niku lak gara-gara rada bengok-bengok niku, gara-gara ada orang yang mengatakan lagu padamu negeri niku musyrik. Katanya bertentangan dengan firman Allah, "Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Itu ayat dipaksakan untuk menghakimi lagu padamu negeri ciptaan Kusbini orang tahu sekolah gue malah Krisdayanti. Kus Bini. Bocah-bocah cilik saniki kendalane iki napa to? Wis ora tau belajar lagu-lagu nasional. Nggih napa mboten? Kula mbiyen begitu mlebu SD niku lagu-lagu nasional diapal dihafalke sorak-sorak bergembira. Terus 17 Agustus dari akun ke keteguh, halo-halo kalasan, kabeh ana niku. Napa? Oh, oh Bandung wis ganti to saiki. Tapi kita halo-halo kalasan iki lah, Ibu Bapak rahimakumullah. Maka kula teng pundi-pundi bengok. Orang-orang yang seperti itu tidak memahami arti mencintai Indonesia. Milo kula kali Mas Beneditus tetap beda. Nggih to? Mas Beneditus tiang Katolik identik dengan salib. Gus Miftah tiang Islam rupane kaya beduk umpamane. Kowe ngomong ngono ra wani to kowe. Kowe ngomong ngono mulih ra iso ngaceng kowe delok ae. Siar kaya Benediktus. Tapi sama-sama, kalau toh kemudian kita berbeda karena agamanya, tetapi kita harus paham, kita tetap sama-sama sebagai anak bangsa Indonesia. Mila Indonesia niku unik, uniknya di mana? Lanjut dengan tahun delok benua biru Eropa. Benua biru niku nyuwun sewu hanya memiliki satu bangsa, namanya bangsa Eropa. Tapi berdiri di atas banyak negara. Ono Belanda, ono Prancis, ono Spanyol, ono Italia, ono Inggris. Kok Jepang goblok, Jepang ya Asia. Oh Jerman. Jerman jejere kauman. Niku nyuwun sewu penak, bangsane mung siji, berdiri di atas banyak negara. Sementara Indonesia niku nyuwun sewu, komplek banyak bangsa berdiri di atas satu negara namanya Indonesia. Ono bangsa Jowo, ono bangsa Sundo, ono bangsa Maduro, Ngapak, Mbogis, Batak. Apa meneh? Eh? Gaya. Dayak. Kok malah gayo ya apa ya? Niku nyuwun sewu adat istiadatnya semuanya berbeda. Dialek bahasanya semuanya berbeda. Santri ini Gus Miftah ono sing songko Kalimantan, ono sing songko Ngapak, ono sing songko Sunda. bahasanya nggih beda, beda. Maka nyuwun sewu supaya yang berbeda-beda ini bisa menjadi bersatu, butuh formula. Formulanya namanya Pancasila. Diikat dalam satu negara namanya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kula diajak ngomong Indonesia sing semangat. Indonesia domblong. Wis rupamu kaya kota infak. Semangat. Negara Kesatuan Republik Indonesia iki sapa meneh ki moto-moto iki cie-cie iya salah tingkah to iya aku yo madep rono kok nyedak kuwi lho Benediktus lho fotonan Alah nih. Ila saat derenge kula ngaji nglanjutke babakan hikam kalau wingi babul ikhlas. Kula nyuwun mumpung enten Pak Sekjen PBNU Gus Hilmi Faisal dari Jakarta tindak mriki saya minta beliau untuk memberikan sambutan walau Kalimatan. Untuk Sekjen PBNU Gus Helmi tepuk tangan. Nah, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabil umiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azmati dhatika fi kulli waqtin wahin amma ba'd. Yang kita hormati sahabat sekaligus guru kita semua, Gus Miftah yang sekarang ini Alhamdulillah tambah hari ketok aneh tambah ganteng deh. Nek kali kula niki 11 12 napa 11, Bu? Iya. Satu Gus Miftah 11 kula nggih. Iya. Dan para tamu yang hadir, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalu niki kita sami sakit kempal silaturahim karena dipertemukannya kita dalam kebersamaan malam hari ini di Pondok Ora Aji tidak lain karena dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kekuatan, keselamatan kita bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan ini menjadi berkah bagi kita semua. Salawat serta salam marilah kita senantiasa persembahkan kepada pemimpin agung kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa berdoa seluruh jamaah yang hadir dalam niki adalah bagian dari umat-umat terpilih yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Salatullah, salamullah ala Rasulillah Salatullah salamullah Repote dadi petani Solate kadang lali apa maneh lek musim tandur salate diundur-undur Salatullah salamullah ala toha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin repote dadi pedagang solate digawe gampang apa manele usim laris durung salat ngakune Salatullah salamullah ala toha rasulillah Salatullah Salamullah Ala Bapak Ibu Sedoyo Kita bersyukur bahwa hari ini Gus Miftah ini bukan hanya menjadi juru damai bagi masyarakat di Nusantara, bahkan alhamdulillah sekarang jadwal beliau ini sudah ceramahnya di internasional. Oke, alhamdulillah. Sering komunikasi dengan saya hampir tiap hari. Baru-baru ini sudah ceramah beliau di Taiwan, di Korea Selatan, di Hong Kong, di Aljazair. Sebentar lagi beliau akan ceramah di Eropa. Oke. Mudah-mudahan Gus Miftah senantiasa diberikan kesehatan. Panjang umur. Dan Alhamdulillah orang seperti Deddy Corbuzier yang selama ini kita lihat cara berpikirnya yang antik dan unik dan selalu bertanya dengan pendekatan-pendekatan yang sangat ilmiah ini alhamdulillah hatinya ini bisa dibukakan pintu hidayah untuk membaca dua kalimat syahadat melalui Gus Miftah alhamdulillah dan saya yakin sekarang mungkin sudah hampir tiap hari Gus Nge, <clears throat> orang yang berbondong-bondong kemari. Tapi tetap namun demikian Gus Miftah tetap terus menjaga ukhuwah watonya persaudaraan kebangsaan. Dan malam hari ini saya menjadi saksi senang dan gembira dan bangga bahwa Gus Miftah ini bukan hanya bisa hadir bagi masyarakat muslim tapi bahkan juga ada masyarakat beragama Katolik, <clears throat> ada yang Tionghoa ya, ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Ini mencerminkan bahwa Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW <clears throat> bahwa Islam adalah agama yang ramah bukan yang marah. Islam adalah agama yang mengajak bukan mengejek. Islam adalah agama yang merangkul bukan memukul. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kuciptakan engkau, hai Muhammad, kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi ketika Allah menciptakan Nur Muhammad, itu sudah menjadi rahmat. Ya. Kalau ada ustadz yang mengatakan dari mulai lahir sampai wafatnya Nabi tidak pernah terbentuk atau terlahir yang namanya rahmat, itu jelas sekali tidak ngaji tidak ngaji dari guru yang benar. Gimana Bang Karena Nabi Muhammad adalah sebaik-baik nabi, sebaik-baik teladan dan sebaik-baik contoh bagi kita semua. Itu itu kita bersyukur semua bahwa Islam yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW adalah Islam yang mengajak kita kepada perdamaian. Dalam Islam disebutkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idotil hasanah. Seru dan ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu bil hikmah. Penuh dengan kebijaksanaan dan penuh dengan nasihat-nasihat yang baik. Dan malam hari ini kita melihat duduk semuanya bersama, ya, tidak ada merasa kita perbedaan yang kemudian menjadikan perbedaan yang permusuhan. Tetapi perbedaan ini betul-betul menjadi rahmat, perbedaan ini menjadi kekayaan, menjadi kekuatan, perbedaan ini melahirkan apa yang disebut sebagai ukhuwah. Maka berpegang teguhlah kita kepada ajaran dari para ulama, para kiai kita, karena beliau-beliau mengajarkan kepada kita ajaran-ajaran tentang kebenaran. Prinsip saya ingin menegaskan ini karena nanti kita akan lebih banyak mendengarkan Gus Miftah, ya, ngaos. Saya juga ke sini sebetulnya niat saya ngaji saja. Ya. Prinsipnya adalah <clears throat> mari kita teguh, pegang teguh apa yang disebut sebagai uhuwah. Ya. Maka para ulama NU itu telah mengajarkan ada yang disebut dengan tri uhuwah tiga ukhuwah. Pertama adalah ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan sesama umat Islam. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada yang lain. Kita tetap terus menjaga di dalam tali ukhuwah. Yang kedua adalah ukhuwah watoniyah ataupun persaudaraan kebangsaan. Ya. Saudara kita yang mungkin berbeda agama tetapi kita ini sama-sama tinggal di Nusantara, maka kita har maka harus perkuat apa yang disebut dengan ukhuwah ataupun persaudaraan kebangsaan. Nah, kalau kita sudah beda agama, beda bangsa, ya. Tetapi kita ini sudah beda budaya, maka kita kenal yang disebut dengan ukhuwah insania ataupun persaudaraan kemanusiaan. Maka para santri itu diajarkan kalau nanti di pasar Bringharjo ada ibu-ibu ditabrak motor, tidak perlu tanya dulu, Bu, Ibu agamanya apa? Islam atau Kristen? Saya Islam, NU atau Muhammadiyah? Saya NU, PKB atau P3? Saya PKB, Jokowi apa Prabowo? Kalau tolong menolong itu didasarkan atas kesamaan asal usul, kesamaan agama, tentu tidak akan lahir apa yang disebut sebagai ukhuwah. Ya. Saya mengakhiri cerita ini, ada cerita Kiai dengan pendeta Bu ya, dari Jogja berangkat ke Surabaya ada pertemuan di Surabaya ya. dari stasiun malam hari Ibu nggih kira-kira setelah maghrib lah ya kemudian Kiai ini ketika duduk ya, karena Kiai dan pendeta ini bersahabat begitu duduk di bis dia baca Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya Lalu pendetanya bisik-bisik ke Kiai. Kiai, niki sanes bismillah, niki bismalam Kiai. Kiainya karena sudah diajarkan tentang toleransi tidak marah Bu, ya. Tersenyum saja. Oke, matur sembah Pak Pendeta. Sampai tiba-tiba sudah mendekati Surabaya hujan deras. Ya. Tiba-tiba banyak bledek Bu pendeta ini teriak-teriak, haleluya, haleluya, haleluya. Lalu kiainya bisiki pendeta, Pak pendeta ini bukan haleluya tapi halilintar. Nah jadi kiai dan pendeta ini karena mereka ini sudah diajarkan tentang toleransi, maka mereka mengatasi perbedaan ini dengan kebersamaan, dengan keindahan. Mudah-mudahan kita terus bisa duduk bersama di sini, Meskipun kita berbeda-beda agama, berbeda-beda suku, berbeda-beda bahasa, tetap dalam bingkai negara kesatuan Republik. Makanya empat pilar yang harus kita pegang teguh itu tidak lain adalah merumuskan apa yang selama ini telah digagas oleh para ulama kita. Empat pilar itu apa Bu? PBNU. P-nya adalah Pancasila, N-nya adalah? B-nya. Oh, B-nya adalah Bineka Tunggal Ika. N-nya adalah NKRI dan U-nya adalah Undang-Undang Dasar 45. Mari kita bacakan suratul Fatihah, kita tujukan kepada para pendiri negara kesatuan Republik Indonesia, kepada para muasis Jamiah Nahdlatul Ulama, kepada orang tua kita, guru-guru kita, dan kita juga doakan untuk Indonesia mudah-mudahan menjadi negara yang aman, damai, tentrem, kita doakan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh solehah. Kita senantiasa di dalam perdamaian. Allah hadinya al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian matur sembah daun dan kemarin Pak Gus Miftah ini juga mendapatkan mandat menjadi salah satu ketua lembaga dakwah Nahdlatul Ulama. Ya. Jadi sudah jadi ketua LDNU ya. Dan ternyata beliau ini hafal baca burdah juga. Sudah layak jadi ketua PBNU ini. Mungkin tahun 2200 nanti. Si kesuwen ya. Matur sembah nuwun <laughs> sampai motor Matur sembah nuwun. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Gus Helmi. Beliau ini pernah menjadi menteri, terus kemudian menjadi anggota DPR, kemudian menjadi sekjen PBNU, besok menjadi anggota DPR lagi. Insya Allah menteri lagi. Kalau ingin gitu telepon kali Pak Jokowi, Gus Miftah cing dadekke menteri. Menteri nopo Pak Jokowi? Menteri Negara Urusan Khusus, disingkat Menrakus. Malah khusus janda barang nih. Ila Bapak Ibu rahimakumullah, kula teruske ngajine babakan ikhlas. Nyun izin Pak Benediktus nggih. Nggih, pokoke Benediktus lan iki jenenge Saverius niki nggih. Kafir serius. ana pendeta mriki Gus gerah kolam gadah lan niku teng ajeng Gus sampun haji sampun ngobrol-ngobrol mbok kula diajak mancing ayo mangkat nggo pancing loro Pak Pak Badar begitu kan mriku pendetane ngendikan sikil kula korengan nih Gus lah terus pripun kula mboten asal kena banyu lah terus mbok kula digendong matane matane aku Akhirnya mereka kula menghormati pendetane, kula gendong pendetane. Begitu kula gendong pendetane ngomong, "Baru hari ini ada pendeta bisa naik haji." Oh, tenan itu. Akhirnya kula jengkel tuh, oh, kurang ngajar ya aku ngono. Akhirnya pendetane tak tekan kolam, tak uncal ning kolam biurno. no. Pendetane miso-miso, buah jindul gitu. Ya. Ngapa aku diuncal ning kolam? Nyuwun sewu pendeta, baru hari ini ada kiai bisa membaptis pendeta. Aku ngono. Nante mawon. Kulo mbiyen iki malah tau diwenehi asu Pak. Pak Sekjen. Dadi ana wong seneng kali kula tiyang Kristen niku mriki betok asu, regane pitung juta. Gus, kula hadiahi jenengan nopo asu? Waduh aku. Lah akhirnya kula tolak alus, ngapunten nggih, kula mboten saged nampi. Lho niki larang, mboten masalah larang. Lah napa mboten ditampi? Napa mergo najis? Mboten. Mergo haram daginge mboten. Lah napa kok asu kula mboten ditampa? Nyuwun sewu, kula mboten saged nampi asune panjenengan soalnya kelakuan kula wis kaya asu aku ngono. Cocok matamu kuwi cocok ngawur. Jadi santai ngoten lho. Mungkin apa mboten? Kula begitu gawe bedok masjid masang beduk kan gede banget beduk ini. Lah kanca-kanca Kristiani mriki, napa niku Kiai beduk? Kok mboten dipasang piano mawon to kados teng gereja kula. <laughs> Ah, jenengan lucu, ning masjid kok piano, sandal mawon ilang kok aku. Lha kula pasangi beduk lah napa diuntal-untalen beduke ta kandhane aku. Maka tetangga terdekat saya niku Pak Bagion niku nggih Katolik. Kita nggak ada masalah. Nginguasu aku yo ya ora apa-apa. Wong isone mriko mendina wirawiri nelek teng ajeng ya wis ora apa-apa jenenge wae asu. Nggih napa mboten? Ana bojo kula ngomong, kau bah, asune nguyuh ning dalan." Ya maklum jenenge wae asu. Masa asu kok kon toharoh. Niku lah sindiran kagem awake dhewe, lah awake dhewe nguyuh sak nggon-nggon berarti kelase kaya asu. Heeh. Rungokno su kuwi rungokno. Kaya teng Jakarta napa teng Depok pundi nika ana asu mlebu ning masjid kali ibu-ibu nika? Nggih napa mboten? Wah, dong ngamuk. Tang tang tang tang tang. Kok Gus Miftah beras gak komentar. Aku ki malah isin. Lah pripun? Asuwe gelem mlebu masjid masa awakmu ora. Berarti kue kalah karo asu. Wirungono ngono, asuwe ning masjid kok. Lho tenan Gus, kula ki lak nyejarake hewan-hewan niku kula ngerti kabeh bahasane. Dados Tak ini ngomong ikhlas nih wae sing siap sing lebih Islam siap-siap mawon ke? Tak Islam nggih bar subuh Insya Allah. Eh, jadi kalau niku nate cerita kali almarhum Ki Entus. Sejarah kewan-kewan sing digowo karo Nabi Nuh. Begitu ajeng bareng ba Ajeng Banjeng Bandang, Nabi Nuh dikandani, "Nuh, nggih Gusti, kuwi kewane digowo munggah kapal sak pasang sak pasang." Akhirnya asu sepasang. Wedus sepasang, kucing sepasang, pitik sepasang, gajah sepasang, jaran sepasang. Begitu munggah kapal diumum ke peraturannya siji, baik manusia maupun hewan tidak boleh bersenggama, tidak boleh bersetubuh, dilarang cike-cike. Ono sing ngeyel, sing ngeyel sinten asu. Asune ngeyel. Wis dilarang karo Nabi Nuh tetap kelon ning perahu ning kapal. diinjeng karo kucing. Kucinge wadul karo Nabi Nuh. Nabi Nuh, ono sing kelon sopo Asu. Celok asune disidang. Kamu tahu nggak? Dilarang kelon, kamu ngeyel tak hajar kamu. Akhirnya manut supaya tidak terulang lagi kejadian perkelonan niki wau. Nabi Nuh membuat kebijakan sing lanang manuke dicopot lebok ke lemari ben kowe ra kelon meneh, manuke dicopot masuk ke lemari. Ngeyel, begitu Nabi Nuh lunga asune nyolong manuk. Dipasang kelon meneh, diinceng karo kucing meneh, kucingnya matur karo Nabi Nuh. Nabi Nuh, asune ngeyel tetap kelon. Akhirnya Nabi Nuh duka, kowe ngeyel. Mulai hari ini kamu saya laknat. Apa laknatnya? Hei anjing, setiap kali kamu bersenggama, bersetubuh, kue kelon, angel metune suwe ra rampung-rampung. Mila jenengan pirsani, asune kok lak kelon suwe banget. Ora rampung-rampung ceneng ngalor ngidul ngetan ngulon. Ora copot-copot manuke niku. Niku laknate Nabi no. Lah asune ya protes, aku protes. Ben kelon kok diinceng karo kucing. Kucing ya kudu dilaknat. Akhirnya Nabi Nuh niku adil. Kucing kamu juga saya laknat. Apa? Setiap kali kamu mau kelon dengan pasanganmu, kue kudu di dhisik. Milon jenengan persani kucing ini larep kelon Oh ya oh oyaan Mergo dilaknat karo Nabi Nuh. Singkat cerita, begitu merampung mudun teng gunung kabeh dikandani karo Nabi Nuh. Hei hewan laki-laki semuanya mengambil burungnya masing-masing buka lemari sing paling banter melayune sinten jaran begitu buka lemari salah milih sing dijukuk e gajah Mila jaran niku kondang manu e paling gede soale salah jiko manu Gajah senajan tawa gede melakune alon begitu buka lemari kebagian sing cilik Mila kula tau takon petugas gembira luka bagian pergajahan. Awakmu tau ndelok gajah kae kelone kepiye mboten nate. Gajah niku lak didelok wong ra iso kelon. Soale awak awake gedhe manuke cilik. Kowe rong tau krungu, mesti rong tau krungu ngene iki. Ki lara wong pinter radong ngene iki. Sing lucu nyuwun sewu bebek begitu juga manuk melakukannya keser-keser manuk eh kepidak-pidak milon jenengan persani bebek ini kok manuk eh munter-munter mergo kepidak-pidak sing paling ciloko jago biasanya gugah wong supaya tangi, tuh tangi ini kawanan buka lemari manuk eh wis entek Akhirnya matur karena Nabi Nuh, Nabi Nuh niki manuke mun telas pripun? apa-apa. Ora apa-apa pripun. Lah kula benjeng kelone pripun? Gampang. Kue senajan ora duwe manuk tetep iso kelon. Carane piye? Nganggo perasaan. Mila jenengan pirsani jago niku lak numpaki babon mesti mung dilutok nyuk rampung soale kelone nganggo perasaan. Ayo, tau sapa sing tau ndelok manuke jago? Ora ana, Pak. Awakmu ngerti ngopo babon ke doyak jago kok mesti melayu. Ora kok mergo isin golek nggon sing luwih kepenak tak kandhani. Mula begitu ramung petok, enak tenan. Ada kiai viral sih. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ke ngajine hikam, nggih. Ibnu Athaillah asakan dari. Wingi kula matur membuka bapakan ikhlas al a'malu suwarun qaimatun wa arwahu wujudu siril ikhlasi fiha. Bisa dibedakan dua hal. Amal itu adalah jasad, ikhlas itu adalah ruh. Lah, supaya kemudian jenengan niku jasate ketok ana nyawane berarti wong ngamal niku kudu ditambahi mboten namung kalih ngamale tapi kalih ikhlase. Lan jenengan tindak mriki melu ngaji kalih Gus Miftah ketemu kalih Gus Hilmi niku nyuwun sewu melu ngaji tapi mboten ikhlas niku berarti jenengan padha karo jasad tanpa nyawa. Berarti jenengan lak melu ngaji ora ikhlas kelas e kaya batang. Batang niku lak nyuwun sewu, napa diarani batang mergo ana jasate ora ana nyawane. Dadi lan jenengan ngibadah, ngibadahe dilakoni tapi ora ikhlas niku berarti kelas e kaya batang. Jenengan salat tapi salate mboten ikhlas berarti ana jasate ora ana nyawane, berarti kelas e salatmu kaya batang. Ibu salat ora ikhlas. Bapak sholat ora ikhlas. Kok bengi turu bareng berarti ono batang kelonan. Lah mila bab ikhlas menika kali Ibnu ila asakan dari dibagi telu tingkatane. Siji abid, loro muhibbin, telu al arif. Dulangi bareng-bareng. Tingkatannya wong ikhlas. Siji ngabid. Diulangi siji loro muhibbin, telu arif. Nih, saya kira awakmu mangkat Rene, atau ibu-ibu jadi pink pinggi hmm, tenang kok tak amplopi santai wae. Sing kono ya tak amplopi, sing kene tak amplopi. Mata uangnya Jepang yen. Yen aku ono ya tak sangoni. Yen ora ya merongos ngono wae Kok sing nyusoni beda meneh wong iki. Oh, bayine geleman. Aku mau dong jadi bayinya. Bunda? Aja di zoom. Kowe di zoom meneh. mungkin iki ben di zoom kok. Aja le. Di zoom nganune tok wae. Napa diarani susu soalnya loro, lak siji Jadi nyuwun sewu. Siji wau tingkatane namine Abed, nomor kali muhibbin, nomor telu arif. Ciri-cirine wong ngamal ngabid niku napa? Ciri-cirine sederhana. Melaksanakan perintah karena hanya berharap dengan surga karena takut dengan neraka. Niki ciri-cirine ngabid kawula niki. Mila bocah-bocah kan sering tak delok, kelasnya jenengan Jumatan, kelasnya ibadah niku mung kaya ngabid. Begitu mangkat Jumatan update status neng Instagram, neng media sosial, neng Facebook. Jumatan di si Ahmen ganteng. Jadi tujuannya Jumatan supaya rupane ganteng. Kue salah. dasarnya awak mumrongos. mbok bendino Jumatan tetap awakmu merongos. Cara paling gampang latihan ikhlas niku ngeten. Adunya darul amal la jaza awal akhiratu darul jaza la amala. Dunia itu ladangnya amal ora ono pahala, akhirat kuwi nggone pahala ora ono amal. Tadi ya dhewe niki sering salah teng mriki. Kowe ngopo? Sedekah men oleh balen sing luwih akeh. Niku nyuwun sewu, kelasnya wong ikhlas tapi ikhlasnya wong abid. Lanjenengan nyuwun sewu ngamal nyemplungi kota infak men oleh balen sing oke. Kok delalah bar infak tenan rezekimu lancar. Sebenarnya itu bukan pahala. Miturut kitab hikam niku namine rihul kobul ambune pahala. No teng donya niki ora pahala, dunia darul amal jaza Mergo donya niku ora iso madahi pahala. Tawene contoh, Wong sholat jenazah niku lak pahalane padha karo oleh gunung mas. Nggih napa mboten? Pertanyaanku, sing paling akeh gunung mase sapa? Mbah Mudin. Umpama pahala niku diketokke teng alam donya kira-kira gunung mas entek napa mboten? Entek. Mila ora diketokke. Malih. Dunia itu tidak bisa menampung azab. Wong dosa niku nyuwun sewu balesane mboten teng alam donya umpama wong tumindak dosa niku balesane ning alam donya. Jenengan perso, orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat niku adape nopo akan dimasukkan ke dalam mulutnya api neraka saking rantai niku dilebokke cangkem metu silit. Umpama rantai niku siji diuncalke teng alam donya, kering hancur dunia seisinya. Umpama niku diketokke, kira-kira donya ampun hancur nopo dereng? Ampun, soale tuh yang ninggal salat. Mila donya niku balesan ora diketokke, pahala ora diketokke. soalnya napa? Donya niki ora cukup nggih madai pahala, ora cukup nggih madai siksa. Mila lak awakmu iki nyuwun sewu pengen latihan ikhlas gampang, aja ngarep-ngarep sing sifatnya materi ngono kuwi. Kowe nyuwun sewu. Sedekah umpama oleh balen bar oleh siji, meneh siji oleh sepuluh. Niku mboten pahala niku namung ambune pahala. Umpamane awakmu nakal, sing cah camburi kae Gaweane nglonthe umpamane. Tak takon, siksane niku diketoke teng alam donya napa mboten? Ora, siksane sesep teso ning akhirat. Tapi lah gara-gara awakmu nglonte gonta-ganti wong wedok, kowe nguyuh dadi prasane panas, niku mboten kok seksa, niku ambune seksa ambune loro tak kandani apa meneh seksone lah pemahaman kita niku nyuwun saya selama ini berbau materi banget soalnya kelasnya awal dewi niku mau abid Aku lak ngene mergo wedi karo dosa, aku ngene mergo golek pahala. Aku sodako supaya oleh balen sing oleh oke Aku sholat duha supaya rezekine lancar. Niku salah tak janjane. Tapi kelas sing abet ora apa-apa. Aku tak ngaji ini Gus Miftah hati ini ayam. cetok kiai ini ganteng, ora masalah nih. Kowe yang ngopo rai-raiku dewi ngopo ya kowe protes? Sirik tanda tak mampu. Jadi kalau Wang nggih, pahala seksa itu tidak ditampakkan di alam dunia. Contoh nih, wong wedo sing wani karo bojone, apa kira-kira wani mungkin langsung dibalas karo Gusti Allah ning alam donya? Ora. Umpama dibalas, mesti awakmu ora bakal wani mangkat pengajian. Umpamane wong lak tumindak dosa, wong wedok wani karo wong lanang cangkeme perot. Mesti wong sakmene perot kabeh. Soalnya rata-rata wong wedok wani karo wong lanang. Nggih napa mboten? Terutama sing jilbabe pink. kekrek. Bu. Bu. Wong wedok niku lak wani karo wong lanang, galak karo wong lanang, kok bojomu sabar, itu akan ada dua kemungkinan. Kok wong lanang duwe bojo cangkeme cerewet galak kok jenengan iso sabar. Niku akan ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama jenengan bakal dadi wali. Soale waline Gusti Allah niku rata-rata bojone cerewet. Contohnya Sayyidina Umar, niku bojone cerewet ra umum, tapi dadi wali. Mila jenengan bojone cerewet kok awakmu sabar, kemungkinan jenengan iso dadi wali nomor siji. Amin. Utawa lak bojone sampean cangkeme cerewet, awakmu sabar, kemungkinan kedua setruk. Jadi saya ini tergantung bunda ya, pengen dadek aku wali apa aku setruk bun. Ila ila niki. Adunya darul amal. Dunia itu ladangnya amal, orang apa pahala. Kue ngopo hadron ini Gus Miftah? Lillahi taala. Oh Oh, diamplopi ditompo. Orang diamplopi. Sing acek-acek mau dising acek-acek mau. Di wonge mau. Oh, tak duit wonge semangat banget. Rene, rene tak duit. Seneng aku. Rene kok malah tepuk tangan. Ini kok. Soalnya terlatih dengan lampu merah nih. Kita kawal kedatangan beliau ke depan panggung dengan menyanyikan lagu La ilaha illallah La ilaha La Ya. kan hampir. jie, Iki nom-nomannya kaya marsanda loh. tenang. tenang. Harus tua ompong dadi markaban. Ibu, namanya sinten? Eh? Dari Suwandari. Untungmu neng kau ilang. Jenengan apal Pancasila apa mboten? Nggih, ngapalke Pancasila baru tak kayak duit. Tangan-tangan. Inilah dia artis ibu kota. Pemain sinetron beranak dalam kubur. Saudara dari Sundari akan membacakan Pancasila. Apal telung atau sewu. Ayo. Pancasila. Bismillah di ora. Assalamualaikum. Halah, saya assalamualaikum. Bismillah. Madu prana dari. Nah, aja nyawang aku wae. Ntar kamu nafsu loh. Hmm. Ada sana Mbak dari. Sana. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Ya ya Allah, ya Allah. Ayo, ayo, tak jajeri, tak jajeri. Pancasila. ke, ulangi. Ayo. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Alon-alon. Kowe kesusu kok kowe. Dipotong separuh, dipotong separuh. Ora iki ne, ojo langsung. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Ulangi, kerakyat Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kerakyatan dalam permusyawaratan perwakilan. Kebijaksanaan endi? Oleh hikmat kebijaksanaan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitu ngomong Indonesia apa? apa Ya, taruh mic-nya. Iki ditung, ana pira? Aku ngomong iki ditung ana pira? Ditung dhisik, ditung. Diitung. Halah kemayu ge wis kok. Nih, pira ya? Mong tak kon ngitung ketok. Kabeh tak kayak G, tambah satu lagu 17 Agustus tahun 45. Kan mau 500, mau 300 tak kayak tak kayak sejuta aku apa? Aku dibagi karo kanca-kanca. Malah nggih bayar mendring. Oh, ayo. Saya gagah. 17 Agustus. 17 Agustus. Saya saya saya mikir aja dimplok cedok kepae. Aduh tak cedak. Yo. 17 Agustus tahun 45 Itulah hari kemerdekaan kita Hari merdeka Nusa dan bangsa Hari akhirnya bangsa Indonesia Merdeka Sekali merdeka tetap merdeka Hayat masih di kandung badan kita tetap setia, tetap setia membangun Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia membangun negara kita. Salah situ, orang situ. Saya benar tujuh belas Agustus enam belas Agustus? 16 Agustus. 16 Agustus tahun 45 setelahnya hari kemerdekaan kita setelahnya setelah 16 Agustus nah, ya ning omah di TV apa ora enggak ya tuku dhewe aku mbahmu ya sejuta dibagi karo kanca-kanca terima kasih ya iki dua amplop beda amplopnya beda ini untuk tambah beli seragam Tambah lagi ya. Eh? Tambah lagi. Ya wes, tak tambahin meneh. Undang-Undang Dasar 1945 pembukaan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Maka satu juta harus dikembalikan kepada saya. <laughs> Ayo pembukaan apa apal tambahi. Saya tidak apa lupa. Ya. Ora apa. Kau kayak minggat kemayu. Riz Wandari. Yo ya, di sekelawakmu di kok. Alhamdulillah. Sing nomor kali tingkate muhibbin. Saat derenge nomor kali. Ayo sing lebih Islam gini. Sudah gini. Sing gini gini, sing ajeng sahadat pergi. Maju pergi, maju pergi. Ayo, Dok, pergi. Bunda sini, Bunda. Saksikan mereka, Bunda. Cie-cie Bunda cantiknya. Iya. Bunda jangan malu-malu dong. Kayak di kamar itu loh. Malu-maluin maksudnya. Siapa yang mau masuk Islam? Eh? Kamu? Agak sini le, kamu le. Oh yang dari Palembang mana? Oh Lampung, Lampung sini, ini. Ini ini juga. Oh ini satu keluarga. Ya ya sini sini sini sini. Sini le, le, le kamu agak nih. Sing cowok sini le, Lampung sini Lampung, Lampung. Mbaknya agak sini, agak agak maju sini, agak maju sini yang satu keluarga. Masya Allah ini satu keluarga ini. Yang satu keluarga dari mana? dari Jogja. Ini ibunya, anaknya, anaknya. Nah. Oh kakak dua ini semuanya nanti mau bareng sahadat. Nah, ibunya dari mana? Dari? Medan. Medan. Wow, marganya apa marganya? Manulang. Apa? Manulang. Manulang. Iya, kalau dia marga satwa. Ah. oh, kalau ini beda lagi marganya. Si lupa hutang. <laughs> Mbak siapa namanya? Akronika Manulang. Siapa? Akronika Manulang. Siapa? Akronika Manulang. Aduh, ini ngomong apa kamu ya? Wah, alon-alon. Monggo punya Ini Pak Sekjen BNU. Eh. Putrane mau Maftukin. Monggo bunyai. Monggo monggo benar. Nggih, nggih. Monggo monggo monggo monggo. Nggih. Eh, siapa? Akronika. Akronika Manulang. Nggih, yo. Ini yang Bu siapa? Yang satu keluarga? Lydia. Lydia, anaknya? Vano. Vano ini? Ivana. Siapa? Ivana. Evana, nama korban sinetron Evana. Ini yang dari sini, namanya siapa yang di Lampung? Bima. Bima, sudah. E, masuk Islam ada yang maksa apa enggak? Enggak ada ya, semuanya Mbak Lydia, enggak ada yang maksa ya. Kamu Bima enggak dipaksa toh? Enggak ada niat. Enggak ada niat. Emang niat ya? ya. Artinya Gus Miftah tidak pernah memaksa siapapun karena dalam konsep beragama la ikroha fitin. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Jadi menurut kalian sudah seperti itu, yuk mic dipegang. Baca syahadat bareng Gus Miftah. Bunda saksikan Bunda. Agak, agak maju Bunda. Ayo. Yuk. Diterokke nggih. Mic-nya satu lagi ada enggak? Untuk Mbak Okrina Manulang, Akronina. Akronika Oh no, jeneng sing luwih angel apa ora to? Akronika Manulang. Dan ngoten iki nyuwun sewu bendina Gus gue ku ana ngaji teng Ponorogo. Ya ana wong teko saking Jerman, wingi mahasiswa Jerman. Niki wingi ngenten malih tiang pundi Iran apa pundi niku. Mbak, Mbak, Mbak Akronika. Diterokke nggih yang lebet Islam nggih, bareng-bareng nggih. Ya. Semuanya menyaksikan. Niki ada saudara kita tanpa paksaan, ikhlas, sukarela dan saya juga belum kenal mereka sebelumnya. Kok Mas Bima kesini tahu dari mana, Nak? Dari IG, Pak. Oh, dari dari Instagram yeah. sama YouTube. Hmm. Yeah. Kalau Mbak Kronika tahu Gus dari mana? Oh, dari temenmu. Uh -uh. Ya. Ini berangkat dari Medan sana? Uh, di situ udah dua tahun. Oh, sudah dua tahun. Tinggal di mana di sini? Di Gadok 2. Di Wah, enggak tak dua. Kuwi desa paling tercemar mbiyen kuwi, mbiyen. Mbiyen. Ya, diterapke. Nggih, bareng-bareng nggih. Dik ya. Ya. Ashadu. Ashadu. An. An. La ilaha. La ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashadu. Wa ashadu Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi. Saya bersaksi. Tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Kecuali Allah. Kecuali Allah. Dan saya bersaksi. Dan saya bersaksi. Bahwa Muhammad. Bahwa Muhammad. Adalah adalah utusan Allah. Utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat ya Mas Bima ya. Bu, selamat ya. Nggih. Hmm. Dadi wong sakmene mbane niki yang paling suci sakniki jenengan. Mas Bima, Mbak Akronika, Mbak Ladia dan anak-anak. Jenengan terlahir kembali. Dosane sing wingi di ngapura karo Gusti Allah. Awakmu karo aku suci awakmu. Aku nggak ya. gitu. Aku Awak dongake apa kira-kira aku? Selalu diberikan hidayah terus. Amin. Kudunya aku nggak kayak kowe. Nah kita saling mendoakan. Yeah, saling mendoakan. <laughs> Masya Allah. Alhamdulillah. Dosa kemarin semuanya diampuni oleh Allah. Amin. Jenengan koyo bayi meneh nih, Mbak Akronika jenengan koyo bayi meneh semuanya. Niki tolong jamaah jenengan dongake muga-muga tetap istiqomah dari pengajian kali Gus Miftah. Amin. Muga-muga awake dhewe mboten teng donya sesarengan, mboten namung teng donya, sesuk nganti teng swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Allahumma amin. amin. Nanti Mas Bima tak tokoke sarung. Hmm, Terima kasih Gus. Ya. Nanti tak kasih Quran, Mbak Lydia, Mbak Akronika, nanti minta Bunda tak kasih hadiah rukuh hmm, mukena. Ya Bunda ya. Okay, nanti kita belikan semuanya. Yang di sini dekat dengan sini eh, Mbak Lydia, Mbak Akronika kalau mau belajar ngaji ke pondok boleh. Nanti dibimbing sama ustadz ustadz pondok. Kamu Lampungnya mana? Teluk Betung. Oh Teluk Betung, Bandar Lampung ya. Yeah. Nanti tak kontakkan orang NU NO Bandar Lampung sana supaya kamu belajar ngaji. gitu oh, iya. Gih. Didoakan dulu orang-orang ini sahabat-sahabat kita yang baru ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma nawwir qulubahum binuril iman. Allahumma nawwir qulubahum binuril ihsan. Allahumma nawwir qulubahum binuril Qur'an. Allahumma nawwir qulubahum binuri hidayatika kama nawwartal ardo binuri samsika. Abadan rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Pun Mas Matang mriki, Mbak Akronik ateng mriku, nggih. Ini bapaknya mana? Oh nggak ada. Ye, anak yatim. Yes. Oh bukan. Mau ganti bapak. <laughs> Oh. Aku ki apa-apa mau curigai kok. Oh. Resiko kiai ganteng ijan. Cangkeme rondo kayak bundel. Eh. Ya wis, Gus mbok nyanyi saben malam Jumat ya. Tak nyanyake momen njaluk. Nyanyake niki. Niki kula wingi takoni, Gus Miftah jerene ngarang-ngarang lagu saben malam Jumat sing dipopulerke kali Gus Miftah rono dasare. Ono, Mang buka kitab Dakoikul Akbar bab 19. Niku Ono, sing nerangke ngendikane Ibnu Abbas soal apakah ahli mayit orang yang mati pulang ke rumah minta didoakan apakah ono dalile? Ono. Wingi teng Ponorogo mun kula wacake kitabe nggih. Dadi lak ono sing kandha niku ngarang-arang nyuwun sewu. Berarti urung tau maca Daqaiqul akbar Yo, sallu ala Nabi Muhammad. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sakalimah lamun ora dikirimi banjur bali bali nang kuburan mangku tangan tetangisan saleh الله الله صلي والآل والأصحاب من والآل iki dumeh bar tak wene dhuwit ra nabuwi kok ra niat. Nah. dari cerewet tak ajar lho kowe. Eh tabui. Wong wis kei dhuwit malah ra tabui. Malah wis dilebokke kae. Ulangi. Sholli wa sallim. hop hop hop hop hop. Aku pengen sing nabu sing ecek-ecek tok wae. wis mau tabu malah hambiar, wis dilebok ora usah ora usah kebaco temenan ger hana turunku Allah kowe ora wirang Podo mangan tinggalanku Lamun aku Bali ning Bakal taring kasih Donyaku sing isih ana saleh هيمن الله الله صلي بمن والآل والآل Muga-muga aku nggo pengirang ngimpi ah. Saya tambahi didik meneh. Tingkatan ikhlas nomor kali mitrut Ibnu atau ilah. yang pertama mau abid ingkang nomor kali niku muhibbin. Muhibbin niku nopo. Wong sing seneng karo Gusti Allah. Sehingga nopo kiyambake ngibadah niku niate mung siji. Kowe ngopo ngibadah? Jawabannya lillahi taala. Niki dicontohke kali tokoh sufi perempuan namanya Robiah Al-Adawiyah. Robiah Al-Adawiyah niku jengkel gara-gara nopo saben ketemu wong takoni, "Kowe ngopo ngibadah?" "Mergo aku pengen mlebu surga." "Kowe ngopo ngibadah?" "Mergo aku wedi karo neraka." Akhirnya satu malam Robiah Al-Adawiyah keluar dari rumahnya. Membawa obor di tangan kanannya. Membawa ember berisi air di tangan kirinya. Begitu di tengah kampung, Robiah al-Adawiyah bengok-bengok. Hei, konco-koncoku, dulur-dulurku, umatku, delan. Malam hari ini akan aku bakar nikmatnya surga dengan obor yang ada di tangan kananku. Dan malam hari ini akan aku siram panasnya api neraka dengan air yang ada di ember di tangan kiriku. Tadi saya ini mulai mulai mulai jenengan praktek ya. Kue ngopong layani bojomu lillahi ta'ala. Umpama kue ngelayani bojomu tenanan radiwene jatah duit biye. Hurra apa Lillahi ta'ala. Awak ki karo bojomu ngelayani wae suwe-suwe kaya rentenir. Ya apa Kaya rentenir. Lak bojoku apik karo aku, aku ya apik karo bojoku. Tapi lak bojoku rapik karo aku, aku ya wegah. Emangnya aku cewek apaan? Rindari kaya apa wae. Kuwi jenenge kelas rentenir tak kandani. Sing jenenge wong cinta iki nyuwun sewu. Kono apik karo aku, aku yo apik karo kono. Kono ra apik karo aku, aku tetep apik karo kono. Niku jenenge cinta. Lah awake dhewe iki lucu. Sing lanang merengut, sing wedok melu merengut. Kuwale, sing lanang merengut, sing lanang guyu jenengan tetep guyu, sing lanang merengut jenengan tetep guyu. Niku dicontohke kali bojoku lho, sak kesel-kesele kaya ngapa ra tau menolak penjaluk kula. Aku mulai ke luar kota bengi-bengi jam loro bojoku wis turu ngiler kayak. Iya. Hmm, aku ngomong, "Bunda, aku njaluk." Bojoku lo kondo, aku kesel ya, Bah. Terus kepiye? Prasmanan mawon nggih. Piye kuwi? Mang buka dhewe, tutup dhewe. Oke, aku ngono. Gimana Bunda? Malam ini kita prasmanan? Iya. Halo, mengke dalu bundari ketemu bojone Pak Prasmanan. Iya. Cangkemmu. Hen, dalu niki niki sing arif besok Insya Allah sudah terkonfirmasi untuk ulang tahun nanti kita akan didatangi Mas Jadi Korbuser yang sebentar lagi insya Allah anaknya juga masuk Islam. Amin. Saya nomor kali kalau pesan, kalau matur kali Pak Sekjen PBNU untuk ulang tahun pondok tanggal 2 November nanti insya Allah kita minta supaya dihadiri oleh Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Agil Sirot. Hmm. Sedoyo ngadek, dengar bareng-bareng kali Gus Miftah. Solawat penutup hasbi robbi jalallah mafi Kolbi, Bunda sini, Mbak Mbak sini yuk. Yuk, semuanya berdiri. Jangan pulang dulu sebelum berdoa. Pokoknya undang-undangnya tengah hat paling jam 11 kudu wis rampung. Oke, niki pas jam 11 kurang lima menit Pak Benediktus nggih. Terima kasih Mas Benediktus dan teman-teman dari Katolik yang mau hadir malam hari ini mudah-mudahan silaturahmi kita bisa bersambung. Amin Allahumma amin. Nanti Mas Benediktus mangan kali kula nggih. Engko ana tak engko wong Kristen, wong Katolik mangan bareng wong Islam. Wah, baik banget pi. Engko tak dulang Mas Benedictus nganggo sekop. Ya. Salawat. Bar salawat, mungkin dungo bareng-bareng kali Gus Miftah. Sallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi. Jaya. has حسبي ربي ما في قلبي ingkang Langgong khusu hasbi rabbi jaa akhir. Hasbi Rabbi. Maafi kalbi, Nur Muhammad La Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah yang Rahman yang Rahim. Ya Allah yang maha penyayang. Ya Allah yang maha pengasih. Perkenankanlah kami hamba-hambamu malam hari ini ya Allah. Hamba-hambamu yang penuh dengan dosa. Yang berkelimangan kesalahan dan kemaksiatan ya Allah. Di tempat yang baik ini ya Allah kami hamba-hambamu yang hadir malam hari ini ya Allah. Perkenankanlah mengadakan kedua tangan kami. Menghusukkan hati dan pikiran kami. Untuk bermunajat kepadamu ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni kesalahan kami ya Allah. Ampuni kemaksiatan kami ya Allah. Ampuni kesalahan kami ya Allah. Ampuni kekhilafan kami ya Allah. Ampuni pula dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami. Kasihilah mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihi kami. Ampuni pula dosa para pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Tunjukkanlah mereka ke jalan yang lurus yaitu jalannya orang-orang yang kau cintai. Bukan jalannya orang-orang yang tersesat ya Allah. Yaitu jalannya orang-orang yang kau murkai. Ya Allah ya Rob kami mohonkan kepadamu pada malam hari ini ya Allah. Jadikanlah bangsa kami Indonesia bangsa yang damai. Jadikanlah kami bangsa Indonesia bangsa yang rukun. Jadikanlah kami bangsa Indonesia bangsa yang akur. Sehingga menjadi bangsa yang baldatun toyibatun warabbun ghafur. Ya Allah ya Rob kami mohonkan kepadamu ya Allah. Jangan pernah engkau jadikan bangsa kami tercerai berai ya Allah. Jangan pernah engkau jadikan bangsa kami terpecah belah ya Allah. Jadikanlah ya Allah bangsa Indonesia ya Allah Allah, memahami dan meyakini ideologi Pancasila ya Allah di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Jadikanlah kami bangsa yang saling toleransi ya Allah, yang saling menghormati antara satu dan yang lainnya ya Allah. Apapun perbedaan di antara kami ya Allah, perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan ras, perbedaan partai politik dan lain sebagainya ya Allah. Engkau satukan kami dalam dengan rahman rahimmu ya Allah sehingga kami bangga menjadi menjadi orang negara kesatuan Republik Indonesia ya Allah. Ya Allah ya Rob siapapun yang hadir malam hari ini ya Allah dalam keadaan sakit kami mohonkan kepadamu ya Allah am, angkatlah semua penyakit kami ya Allah. Ya Allah ya Rob siapapun yang hadir di tempat ini ya Allah dengan berbagai masalah yang dihadapinya ya Allah. Kami memohonkan kepadamu ya Allah berikan solusi dan jalan keluar dari masalah yang kami hadapi ya Allah. Siapapun yang hadir di tempat ini dalam keadaan susah ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah bahagiakanlah hati kami ya Allah. Siapapun yang hadir di antara kami kesulitan ekonomi ya Allah. Sekembalinya dari tempat ini ya Allah engkau berikan kebaikan di dalam kehidupannya ya Allah. Berikan kepada kami kebaikan di dunia ini ya Allah dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh solehah, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari seksa kubur, jauhkanlah kami dari seksa neraka, jauhkanlah kami dari seksa di padang masar, dan jadikan akhir hidup kami husnal khotimah. <coughs> Dan satu saat kelak ya Allah ketika engkau berkenan memanggil kami ya Allah. Jadikan kalimat terakhir yang keluar dari mulut kami ya Allah. Wi qawli la ilaha illallah la ilaha ولا Wakhtim lana min kabil khair wa ya khairun nasiri nabi rahmatika ya arhamar rahimin. Diwaca sarang-sarang ingkang khusyuk. Uripe slamet matine selamat uripe mati matine selamat uripe slamet matine selamat, uripe slamet matine selamat, uripe mati matine selamat, uripe mati matine selamat, uripe selamat, Hayatu salam Mautu salam Hayatu salam Mautu salam Hayatu salam Mautu salam Hayatu salam hayatu salam mautu salam hayatu salam mautu salam hayatu salam mautu salam ya Allah Hayatu salam Mautu salam Hayatu salam Al-Fatihah sekali untuk semua hajat kita. Ia karena butuh, ia karena setain diulangi sebelas kali. Ala hadin ala kulli niyatin soleh. Untuk semua kami yang hadir ya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka ia wa iyyaka Ia Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.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 Matur nuwun dereken Sugeng Kundur ingkang Sleman besok pagi Gus Miftah ada di Masjid Suciati Saliman. Tanggal 28 di Kulon Progo insyaallah hadir nggak diwakilkan. Ya. Terima kasih wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darakan sukan kundur.